Izja ahal mursalun Id arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzasna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun Wadrib lan gawe yo ya contoh siro atau gawe iktibar siro gawe apa pelajaran siro lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum siro Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaumika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Ai ij al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan siji contoh. Utai dawa masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabal qaryati kowe gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sa'alin lafat ashab iku dadi maf'ul sing kedua e Antokia ta tegese kampung Antokia Ifja'a ing dalam nalikane teko ha ing Korea Uti dawu ifja'a ila akhirihi maring akhire dawuh iku badal istimal iku badal istimal ya badal sing mengku songko kata kuli min ashabil koriati sangking isi ashabil korya ashabul korya ceritane tiba dari isja al mursalun nalikane teko ha ing ashabul korya sop al mursalun biro biro wong kang den tugasi air rusuli isa tugasnya utusan-utusane nabi isa id arsalna nalikane nakbir utus ingsun ilaihim maring Korea atau ashabil Korea. ini ing wong loro. Fakat dabu mongko mendustakan sopo poro ashabil Korea huma isna ini Jadi aku kirim utusan wong loro, kemudian mereka dustakan ila akhiri, tumeka mereka akhiri dawuh iku badalu id jadi badal id alula sing pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan, Nova Azizna mongko ngukuhno ingsun memperkuat ingsun bitakhfifi lan takhfif fa'azasna wa tasdidi lan tasdid fa'azasna ai kawaina tegese nguatno kita al isnaini ing loro tak kuatno bisa lisen kelawan utusan sing ketiga Fakalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun Inna saat temene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasno kabeh diutus mana nih ditugas. Kalau podo ngucap sopo ashabul Korea. Oh ini gini santai-santai mawon. Ke surat paling populer. Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal tadi enak. Kan bid'ah gak perlu diapal loh. Jadi nak gue kan meyakini apa? Sunat. Nah, meyakini sunat kudu paham. Nah, nara paham, aduk meyakini nawa bid'ah. Jadi nara apal di alasan kan bid'ah. Ya, Bali bodoh ra bener ya. Sing seneng rapaham, paham, sing bid'ah no ke apal. Ya, bodoh bodoh ra bener ya. Kalau bodoh ngucap sopo ashabul Korea, ngucape ma antum orang ana te sira kabeh wila kecuali yo ya muk menungso misluna sepadane kita. Wama anzalar rahman lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae in antum ora ana te sira kabeh ma antum la takdibuna kecuali goroh kabeh Kalu padha ngucap sapa rusul aja salah rujuk le Rabbuna te pangeran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna utai dawuh Rabbuna kuwi jare lumaku majral kosami kaya mlakune kosam mane fungsine padha mek kosam Wazita lan den tambahno patak kiduna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan kelan lam. Lam teng lamur salun iki. Nggih, sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la lanafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku. Lamur salun niku jenenge napa? La takkit napa? La takkit, Wazita lan den tambahno patak itu takkit bi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan kelawan lam lam tengene lamur salun niku kados lafi husrin alama ing atase perkara qablahu kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahi oleh ora percaya ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun inna yus ya tauqid saat temen kita ilaikum maring sira kabeh lamur salun nek dene den tugasi kabeh wa ma alena lan ora ana iku kita ilal balagu kecuali penyampai al mubinu kang jelas At-tabligu nyampe no al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillat iklan berpura dalil al-wadihati kang jelas. Waya ya ala dilatul wadihayu ibrahul akmahi no wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros judam ya penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian jadi merotoli wal maridi lan no wong loro wa ihyal may wa ikhya il mayyiti lan kaya dene no mayit. Kalu pada ngucap sopo ahlul qaryah atau ashabul korea Inna saat temen kita tato yarna iku nompo elek kita Soalnya tato yarna nompo elek kita tasa amna tegesi dadi elek kita Mana nasib kita ora bikum sebab siro kabeh Gara-gara ono kue jadi nasib kita ndak ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misalnya karena putus seudan anak sayang kita bisa berbikum kan sebab siro kabeh. La ilam tantahu. Lamun ora mendo siro kabeh, utai la lam kosamin lam kosam lam sing nganggo tauti ahlil kosam dari kata wawo kita ilam tantang kue nak ora leren walanar cuman lanar juman nah, yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati klan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang nah, dadi enteng lah. Jadi nah, kena kecaman itu banggune no. Rian itu nak dakwah niku diancam patuh. Jadi paling kurang sanggup. No, cek ngeluh nalilah wa inna ilaihi no. Walayamas nalan bakal nyentuh utawa cara iku kuno gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa pun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun siksa kang larakno. Kalau podo jawab sapa al mursalun. Ya pokoknya kan sampean sapal kabeh, tak anggap apal Yasin. Ini pokoknya karek ngapal lo maknane. Mbok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu kudu iso awas tenan. Kalau pada ngucap sopo al mursalun, dawuh sopo al mursalun, to irukum. Utawi ngrosso elek sirokabe, atau nasib elek utai suk utawi syukmukum, tegese nasib elek sirokabe. Iku ma'akum yo ya mergo mbok gawa kue kabe. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salahku dari dari rusul-rusul itu. Kue di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Sebabnya bikufrikum lan kekafiran sirokabe. kabeh. Aing zukirtum Utai dau ainu hamzah istifam min hamzah tak kolatkan mancing opo hamzah istifam ala in ing atase in asar tiati yang bersara fi Fi tiha kang ikut wa fi tiha lan ikut tetap ing dalam hamzah ain atahqiq wa katus kari aki to ain wa tasil lan tasil wa idkhalu alifan lan no alif ha ing dalam antarané hamzah bi wajha lan wajah lorone idkhal antarané tahqiq klan tasil wa bina ukhra antarané hamzah sing liyong Aing zukirtum umpomo gelem dan elingno sira kabeh. Iku tambah apik. Sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno. Wa itum tegese dan nasihati sira kabeh wa khuftum lan dan wetek no kabeh. jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang. Eta tayartum. Kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh. Bahwa taiki ku mahalul istifami panggunaan istifam. Wal murad utai kang den kersakno biklan iki ku atau biku melehno melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras be. bal antum balik te sira kabeh mun kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing had ing batas wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab sirik sira kabeh lakoni sirik ku menyekutukan Tuhan menganggap yang lain ku setingkat Tuhan itu jenis sirik wajah alan teko min aksol madinati sanging ujung kota Sopo rojulun wong lanang. Wa te Habib An Najjar iku jenenge Habib An Najjar. Karena ana sopo Al Habib iku kat amanah teman-teman iman sopo Habib rusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aksal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tu tumeka ah halim melayu Sopo sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa apa apane aduan melayune. Macane ampun aduan, aduan banget. jadi nak aduan musuh, nak aduan melayu napa banter. Lama sami as mangsane krungu sapa Habib an Najjar di qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing pro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib an Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum Ita Ittabi'u anu tasira kabeh al mursalina ing pira wong sing ditugasno. Itabiu anu tasira kabeh tak kidunil awal, tidak itabiu iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran Rusul orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u la yasalukum ajrun. Anu to sira kabeh man ing wong lae salu kang ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugas naone man. Jadi al mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum itu wong akeh muhtadun iku ya untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? tercerahkan atau mendapat apa? petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduannya pangeran. Fakila moko didawono lagu maring Habib An Najjar anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ngatasi agama para rusul Fakola moko dawuh sapa Habib An Najjar wa mal yala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un Wa mau te apa kuli kedue ingsun la abudu ora nyembah ingsun Allah di ing zat. Fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun. Khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane atik ora ana penghalang mujud li kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing dorong ning gone ibadah. Lawa antum te sira kabeh kadhalika iku normale ya kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekno sira kabeh badal mauti sakuse mati. Fa yujazikum mongko males sapa Allah kuming sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh. Ini surat surat Yasin itu surat terkenal tapi sembuh saya mulai oleh no. Ah begini kayak kalau terang sing sing umum mawon. Sing umum maknane buatan khusus. Khusus mana nih buatan no Umum. E, pertama dimulai dari Yasin. Ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufasir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sekamane muni wawahu napa? Alam. E, karena awa itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk eh, asrorul Quran, sesuatu yang dianggap rahasia napa? rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufasir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tiba nopo salatullah salamu ala toha rasulillah salatullah salamu ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiar, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini Yasin eh ya Muhammad ya saya ulang lagi Yasin eh ya Muhammad demi Quran yang bijak innaka eh ya Muhammad laminal mursalin jadi secara Istiqmal itu sudah sambung Muhammad, kamu sungguh termasuk orang yang menjadi rusul. Normal bukan? Normal sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa Toha eh, ya Muhammad saya tidak nurukan Quran ke kamu Litasko, supaya kamu celah celaka. Jadi dari istimalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad Nawa Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanat, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasabihat yang hanya tahu yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istimal. Istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? wa salam wa ala toha Rasulillah wa salam wa ala yasin habibillah. Terus madhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muktato atul huruf, potongan-potongan huruf. Itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu. seorang lagi ya. Muktato'atul huruf, potongan-potongan huruf. Itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu. Maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to laroh Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan ABCD, A sampai Z. Mak, kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail apa? Detail. Jadi misalnya kamu saat tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sinko. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan, dugaan ulama. Nah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya temen cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan Ojo kok pepe kue males berpikir terus Yasin Allah alam roh. Lan aku ya ora ya, gak Yasin tok sak ya <laughs> Paham ya? gayamu raro Yasin to. lalu Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kira liane Yasin. Ya saya tidak beda ya yo. Wakilal yawmanan sakum kamana situm liqa ayomikum hadai artinya kan. Kan ya bodoh ini apa wa alam. <laughs> Anak gue super apa wa alam. Ora dua apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga Nah, potongan roh itu bakat nopo. Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha tentu saya milih kanjeng Nabi. Karena terusannya inna kalaminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'an alitas. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan tiga ya. Bariki sok ngalim keren tenan. Keempat, ben sebenarnya sing di pondok ke darah murid temalim. Senajan toy kopi paste, pokoknya bembo, bembo alim. Keempat kemungkinannya begini. E, bahasa Arab itu kan ada abajadun, hawazun, hatoyakun. Namun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun, hawazun, hatoyakun. Namanun sa'afasun, korosun, tarfahuda. Bicara apa? Lewanya Pokoknya A berapa? Wirohin ji. Sing tiga dukun lho kan abjadun terus ditulis ning haikal. Lho. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Nah, <laughs> ah, terus apa? A biro. Satu ba dua. Ayo terus no. kosong kosong satu dua terus. A <laughs> baja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun <laughs> hawazun ha to. To berarti sembilan. Ya, Hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgal ya hato ya kun nun saab abajadun ha ha berarti biro papat ya abajadun ha limo ya oh berarti mau biro tok songo ya tok songo ha limo terus gitu mamang lho Mustafa mesti menang bab itu kan dia menang dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo, ya? Hah? Limo, berarti biro? 14. Sehingga nah 14 itu coro coro ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mereka wayai, no? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, enam belas. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya pos sing pas bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 iku. 14 15 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja toha itu 14 14 itu berarti awalul badri mereka tamamul badri itu 14 kalian pintu 15 Nah, iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan toha maknane kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsu. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan itu sing 14 mbek 15 sak muhtalaf ale. Engko anggere nasib 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasib ana sing darani 16 <laughs> atau 14. Mergo bulan itu mesti muhtalaf ale. Ya. Tapi yang jelas kalau awal awal apa mudawar awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan belas. Mulai sekawan belas lima belas, enam belas mulai jumbo jumbo itu kayu empat belas ya mirip lima belas, lima belas ya mirip enam belas. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Kof itu orang Yahudi kaget. Ama ya Muhammad askolu min hadha. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung bung Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadihi umur umat tiga. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awa ilus tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, yang pakem mesti bener ya wabahu alam. Nah, aku itu makomnya milih yang paling mesti bener. jadi makomnya mendur. paling bener ya paling goblok mau. jadi yang paling bener. mereka nyatane orang Yasin ya kowe ya wawahu. Alah, ya gayamu koyo orang roh yasin itu. Yasin ya orang, roh. Nah, jadi kau tak biar piye ngerti ini Yasin bahwa alam kus, barang tak takoki Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardu kana fafat fafattahum majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kayak gue super wow wow. Mulanya Allah sayang gue gue. Saking sayangnya goblok diterus nomor kok <laughs> sayang pangeran. Jadi serap perlu pinter. Mereka nak pinter malah menurut akal saya. Itu mari sombong. Atau no terus muni wawahu Nah, mulanya sing faham paham nggih. Timbang pinter mau luhur atau goblok sopan. Sombong itu so, sopan itu apa? Berarti goblok. Ape. <laughs> Lah aku bilang sampai, orangnya kan yakin ya. aku yakin apa pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran gue barang goblok ya ana gunain. Melani kulon jadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenang dokin. aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misalnya rugen mondok. Misalnya kan mondok, Sebunyi rata terjadi. Rogen mondok 16 tahun apal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Rogen. Keriting gendut umur oh cek umur 16 cek imut-imut. Engkau ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya dari segi siar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Kayak apal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu musim goblok, Quran rapal, kitab ora ya alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ya langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Ono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter men dapat atau menerima. Sung paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning lama. akhirnya gaya masjid, gaya madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat Hormat banget, terima hormat, hormat banget. Maka hidup ini makanya kalau suwun siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat-mendapat tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak pengajian. Tapi kiai ini kudu wiki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sanggup 2 juta. Harus langsung dizakati. Rasa ngantai ini tahu, Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga rom juta duit cemen, tiga masjid sing lebih apa nggak urip atau tidak no pondok ya paling penting dizakati lah gue pribadi ya zakat dari gue anak bujoni ya zakat dari jika ulama dulu kalau zakat tuh ada yang sampai 50 persen ada yang sampai dua per tiga nopo persen makanya Saiban Aroi ketika ditanya zakat menurut kamu berapa Saiban Aroi ya zakat yang kuas tawong am wong kuas ya wong kuas bisa satu persen bisa 50 persen bisa 80 pulau karena tadi dia takut hisap Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji jalalen wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya misalnya aku di daerah santri nggak di, di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar jalalen. Kue mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti Mesir itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya. Maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya khed gimana, basuh khed itu piye, nak tolak piye, idah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu ni Allah Subhanahu Orang kok terus dimenet umat sakmene nak rombongan wali songo selisih biro. Dia iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi ya repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wawaw a'lamu bimurodi bidalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin, tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya, saya tadi, saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak nggak ada <laughs> maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa, mem merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wawahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Allah wala. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau <laughs> milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jadi kan kancaku, saja nih udah tawakal. Gitu Angger gak di toko orang nganggur dewi. Cuma aja wong kiai orang ada alasan, tinggal nganggure alasannya apa? Tawakal. Jelas. Eh, mohon jadi jelas. gitu. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasya jihad. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya apa ngerti polanya tapi nggak ngerti detailnya yang nggak yang ngerti detailnya kita ngomong wawahu alam tapi kok ngerti polanya biar biar Quran turun itu lil mubin lil ibanah untuk memberi penjelasan kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya ndak ndak jelas jadi setengah-tengah biar biar Quran walakod yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin kanjeng Nabi. Mereka urutannya ya urutenan. Yasin eh ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim ka eh ya Muhammad laminal kan sambung buatan Sambung kan? Coba Yasin ganti ya makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung buatan Toha misalnya, Toha eh ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana ditasko Sambung buatan sambung. Makanya mulai dulu lama berani salam salamullah ala toha rasulillah salam salamullah ala yasin habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi makom wawahu alam. Berarti gini sholatullah ala toha ala wawahu alam. salam salamullah ala wawahu alam. Lu kok sama kok Kemila goblok, memilah pinter. Apa ra milih wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak eh, e, semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa Tengah-tengah. Jadi detailnya wawawa alam, tapi tetap kita tahu pola. Nila caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngerti Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? Sembilan ya. Ya 5 itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai itu tanggal minum 14. nah, nek kok takok, kenapa gak tanggal 15? Nabi dewi itu yang ngalami dari 14 15 sehingga ada awalun nubuah, ada tamamun nubuah. Sehingga kita ngambil dari 4 14. Ya itu kan ya sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus Nak ngono terus Yasin buat hitungi kabel nggak buat baca tunjuk keliru ya seperti itu pun kita butuh sanat Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? sanat dan sanat saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi salamu wah ala toha Rasulillah salamu wah ala yasin habibillah coba kalau sampean apa Gak bermakna nih kanjeng Nabi Jadi jadi wah Salam wa ala toha ala wawahu alam. Barang wa alam buat sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wongnya wawahu alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Ya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ya jelas pinter berarti. Soalnya ngaji kan pinter. jadi seorang sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanji Nabi Muhammad saw bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi, dulu Rasul itu di ibu kota kan ya, Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah. Siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rasulullah Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya nggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung terting tertinggal. Anggap baik niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di medina tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al ashari Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basiru wala tunaf firu. Napa? Basir apa? Yasiru wala tu Asiru basiru wala tunaf firu. Cung nak dakwah gawe gampang ojo gawe angel. Saiki dakwah kan tiga angel. Apa nerangno ilmu eh, kok ana podium regane 3 juta. son sistem tak telung juta. lha nerangno ilmu ora jelas manfaatnya eh, kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu kayak gampang, apa no ilmu cek repot. Ya? Tapi ra nyindir biasa wae kira usah tersinggung. Ya. Apa nerangno no wae. Lo tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji ya segini iki, betul ngaji ya. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya ya ya wala tu asiru. Gaya gampang. Gaya gampang, rang no ya gampang, hitope ya gampang, masyarakat itu tiga gampang. yang penting orang dosa. yang penting buat apa? Rian kajian Nabi pengaji kadang sahabat itu ya jadi turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek mbek ini ya turu. Aku pengen Nabi selawatan kok di nyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian? Kok ditakoi hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ono wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Di Dhisik sahabat ngentah ini Nabi. Tapi aku raro, ikut pujian tau ora ya Aku roh. Aku ora lah iki senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ono hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwen nang PD ta kok ngene subhanallah, subhanallah zaman akhir ta apa. Saat yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya, rai-rai ini iki nak ini kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ono sing protes nyu dungane tiang turu Pak ya ya nak ngaji iku. Turu. Ngene takoki dungane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa mergo ngaji. Turu. Tapi ini kisah nyata. Ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wah wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kocok kula, sing protes kocok kula alim. Ya tawarai di sini, tapi pinter terus protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. <laughs> Wah, Kiai nak merapatkan pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, <laughs> ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi ya orang tuh ilmu jadi gitu jadi mengenai kulon itu jadi kiai gus lego ini, sing rungok noyo ya monggo, sing turu yo ya monggo santai mawon. ku cukup untuk nganalisis itu. jadi <laughs> ilmu saya cukup untuk nganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro umal kuro. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. lah Nabi kok wong desa. Ya. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Wijogo Kali Joko dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja Menowo tapi aku ora Jogja tenan pura tapi untuk Arwan untuk Solo Tigo Boyolali Seragen tapi Menowo untuk ya Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya itu, bapak saya kandung itu, hidupnya itu paling dua kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim Nabo, Asmoro Bonti ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya namanya Ibrahim Nabo Asmoro nah bahasa Arabnya Asamar Kondi. terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro itu di Mojokerto karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Cempo Cempo itu ke Thailand apa Myanmar ya? apa Kamboja Kamboja ya tapi saat jadi rapati Kamboja, kok roh, no iku Kamboja, ya roh, mau cempol lah. Ya kalau gak Kamboja ya Thailand atau kubu sebelah ini angel teman redaksi ini daerah sebelah maksudnya daerah sebelah angel orang nobong sufi angel mereka kowe terjustifikasi penting ku nara ra paham muni wallahu alam kacau gayanya sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab Nah dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi raya kelas, Biasanya nulis itu untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. <laughs> Iku makome ya dhuwur. Harus penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. E, makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? belajar. Nah, sama sab nasab maupun inti sab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk kayak kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi karena kulu nasabin wasababin mungkotiun yaumal yama illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi gue sekali ralim istakobal ya, wa minamikum takobal ya karim. Habib ora, ye ora, gus ora, alim ora, sobo. Muhibin, pecinta, penggemar. <laughs> kayak slangnya, kayak ada penggemar itu. Ya, nah karena bapaknya Ibrahim Asmoro Kondi itu wali, wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau baju Masjid Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham kenapa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro umal kuro waman hola. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Nah, itu disebut it arsalna ilaihimus Nah, nah utusan minimal dua karena biar ada temannya. Ono koncong rumpi, konco rembukan. Nah dewan kan repot. Nah dua ini kemudian ditambahkan satu. Fa'azazna bisali. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib Anad, disebut wajah min aqsal madinati rojulu yas'a. Nah, jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu. Nah ini yang awal satu dua menerima kamu, ini Allah awal dari kebaikan segalanya, asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti hae kiai. Daerah ini rap prospek orang roh hae Akhirnya sing ora prospek udah mek sugian di ritual sing kejawen sing cara dohir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok, bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek, prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk, truk power. itu kampung situ rian abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truknya power. Nara truk power iso munggah. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doiswan ke saya. Us keren. Mulane di saya ini ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? bina. Dan itu cukup delegasi. Karena kalau kiainya induk ikut nguyur neng kono, engkau terus kini kosong. Kadang tuh eh wayuan tok rabinaan. <laughs> ya rapopo halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi eh kasil ya wong akeh ya macam-macam. Gue ora usah protes. Engkau nang protes ustad juga manusia, jabe mau ngono ustad juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng, rongono, Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Medina. Saya beri contoh ya. Atab bin Usaid diutus di ada yang baca Asid diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al Asyari, kemudian siapa tadi? Muat itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali termasuk si Dina Usman. Banyak paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jen dulu sahabat di situ namanya, nah kalau nggak salah Eritrea Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Sam, Syria, ke pokoknya Sam, bisa Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah Nabi ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima dan ya Rasulullah. Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kita buah. Kalau ndak fabi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al khikil asbah bil asbah wan nadir bin nadir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al Asbah wan Nadir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, ruang notenan Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furo. Nah furo ini kalau dalam fakir disebut hadal hukmu mufarroon ala kata. Hukum ini dicabangkan ngikuti induan ini. Misalnya begini, rungok nawas, ya. Tak latih hal fakir. Ini kan sawal-sawal, kan sudah mangan toh. Nah wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Nah contoh ya alasan aslinya ya asli, cuma kan dia alasan apa? Sawal kan semangat. no ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkau ketoro ke pinter tau ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan, Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora kan? Batal Pinter wis rada pinter-pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan tuh hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima, jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nanti mak ra makan, makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang aja reposo ya, poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe. Kowe kok coba ngene ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab, wong Arab mangane daging ke mangane menduan tempe apa nih? Apa sing tahu apa bacem yuk, Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiasno. Wis mangane menduan bojone elek ya ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Gue sama Mustafa lah cara wong Arab sing dulu. bangir. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi gue coba yang nawak mudi, gue yang manganin napa? Mendoan tahu susur kan. Jada. Gue rasa retan ya sak oh, Kalau pertama mangan jada gue kaget. nih niku kan rodok kiai lah. Rodok rodok kiai gue nak mangan gue boleh sing gampang. Baru jatah tak pangan kelat kafe bingung. Sesuai yang Jogja kulino. Kenapa di Seura kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saya kulino. Alhamdulillah ratau ke keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kulo kan apa? Aneh. Pemenang jenenge jatuh, kok elek. Kira apa maknane jatuh. jenenge tok sing elek, rasane enak. <laughs> Maksudnya jatah ketan sing enak rapot terus, no. Oh, semua zaman hok ini bahaya nek diterang no detail. Rumah tenan kita tak latih alim ya, mereka ilmu barokah. nu untuk barokah ulama-ulama sing mereka kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan, makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya begini, gue bertamu gue rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. <laughs> Kan nyelek kamar ya, aku berjima cukup kurang ajar tuh. Nah, Tamu ngene kurang ajar tuh. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini madhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hatku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jimak bojo statusnya haram kan enggak, tidak zina. Jimak bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejimak lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna jadi buat kias saya ki wong malah gergak ono sunan nabi keliru sunannya mana sunan bahmu zaman nabi sugeng wis sonok kias justru nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup kenapa tidak cukup karena nabi yang pernah dilakukan nabi tentu jumlahnya terbatas mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias Nah, saya di sini orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem lah Tapi cangkem elek kerapi, ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kue, sing pantas cangkem elek Kalau di murid cangkem elek kan. Ya kok kue ini, maksudnya ditakoi. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bidah. Dari sing cito kubus belah mau jorone Dari sing sing santriku ya rada kurang ajar kok kue kue ini. Jadi santu itu, ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fakir hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. <laughs> iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu Akhirnya satu-satu. Satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged, Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran e debat, ben pangeran sing mutusno. Karena ini kuwi sepodo podo lucu nih, lo wong padha nganggure debat ngono lah opo. Nak wong parak pangeran, bar salat ben nguyo ya nguyo, tiba nguyo nih masjid. Sing kepengen salaman ge monggo salaman. Ora mbek wong ayu, mbek Rugen Mustofa udah ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagungan ge monggo, wis biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja solat meneh, engko solat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatannya memisah solat fardu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu nggak terikat. Ayo, iya, mau niku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh nggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh nggak setelah sholat solat SMS orang? Ya boleh. Kok tidak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur, yang ini enak cocok salaman, ada cocok rausah malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita ada ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Saya rasa salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ono sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ono sing carane eling pangeran nundu wilu terus ngaco tasbih. Ono sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. <laughs> Susah ya apa sih Waras sidik maksudnya ilmiah sidik. Nah sekarang kita tak beda saya ini madzhab maliki apa hambali, apa syafi'i. Mau udah bedaan mau udah. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah rasul maka al hikin nazir bin nazir hukum sing mirip mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni pengganti nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, kan? kan jogeman nabu ibu jumu. Gang bu bojone Ruhin lapor aku, Gus buat nabu i nyadui. <laughs> Bareng Ruhin tak celuk, "Hin, kok cek nyadui bi dari sing haram nabuki, saat ini kita leh nyadui. Terus aku mending ngene, "Yo ya aja nyadui." Gang bu bojone lapor, saat ini ngidoni." <laughs> Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui mesti haram itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilihan di cerdas ngono, Terus kita koi, sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan yang wong tua mau fala takul lahuma ufin. Jangan katakan hus. Terus dia mendingin jancuk bapak. <laughs> Loh kok muni jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang mau sing mendingin. Gue sing muni orang. lah. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al hikin nazir denade. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka sah jadi mulai dulu kias itu ada meskipun ya tentu jangan kebablasan misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan maka ini penting sekali ngaji lah para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya ya siru walatu asiru basiru walatu nafiru bikin mudah bikin ceria jangan bikin susah bikin gembira jangan bikin susah malah kalau ngaji seneng guyon Perkara ini kowe sumpek neng omah. Rai-raimu wis rai sumpek. Lah sumpek neng gon ngaji disumpek no bisa, Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel Jadi tidak guyon naik ben rileks, lali utang sejenak, no? <laughs> Mereka nak jawab Nabi jelas basiru beri berita gembi. Nah, semuanya teko ngaji rafam lah suwargo. Semuanya kayak berita gembi. Buat tenan bu ora sumben kok. Cocokane sumben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulanya cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo ya, kau ngaji be aku mesti swargo asal ikhlas. Ono tambahane ya, ono asal ikhlas. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini, ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wal albah bil asbah Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab Al Asbah wan Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Titik. Cilik terus telek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik, oh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo neng tangan buat jupo. <laughs> wes sholat maksudnya. Terus buat lebok no. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi neng bab tamu, sholat tuh batal dengan makan. Tapi neng bab tamu, tamu tamune kayak nomangan tamu tamune kasih makan. Terus pokoknya uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal saupo pun kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadol hal bukan sedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bit aku ngaji bit mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain rongono. HP Nabi ora tau ngaku HP. Pemene WA nang tambah tahu partai. Zaman Nabi apa ono partai ngene. Sesuai tak takoki. Lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ra tau sholat salat Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat. Sholat itu sujud nih Allah subhanahu. Eh, maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu badu eh sangi sore aliyah sangi sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sandure batuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. saya ini misalnya ono wong sujud delalah nggone dasiku tingkat. Tetap sah tora ora? Kaya sujud nih gone daerah-daerah sing kaya nih Arab loh nah, saya haji sujud nih bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul. Umumatus syar'i sotun bima kolahu ulama uddin. loh Nak ben wong alim, atau ya alim tenan, atau ibu-ibu pokoknya penting apa loh Ya umumatus syar'i sotun bima kolahu ulama uddin. atau bima kolahu ulama uddin samin Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini Nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab kan. Nyekel bojone wong haram to Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang anak ayu kan tambah haram. <laughs> Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibacok nak bojone muduro Ya haram plus rawan dibacok. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir yang selokan. Terus mbok baro. Kok mbok baro kin? Haram Gus. <laughs> Yo ya mati lah dul dul. <laughs> Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. <laughs> Iku iya, iya, iya, ngelai batas jenenge. Gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah, nape haji, gelem ra gelem pramugari. Kan kau ada pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan kayak pramugari, tapi ya sekadar muamalat. Nah, saya itu orang canom nom nakal. Gus kulo dulu cawe itu, tapi mau amalah ngopi. <laughs> Waduh, ibu perkara. Sing mau amalah ngopi ini loh, ono kiai soleh, lu ngomoro Jakarta, kepen ngopi terus mandek, kebetulan ya ayu, leku halal. Mergo niate ngopi kebetulan ya ayu. Nah, aku kan buat bide, mana bakul sing ayu? Terus buat parani, lah, ya, iku beda. Yo, ya, jadi beda. Nak kepen halal yo. Ya. Kue gue mau Jakarta, ya. Kapileh-pileh terus ngantuk ngopi. Kebetulan ya ayu. Terus ngopi masa kadari umumnya ngopi sepuluh menit ya tetap sepuluh, Nih 10. nih sawah halal. Tapi nak kue bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Ibu masih mau amalah ya tetap. Ibu terus nodi. <laughs> Jelas itu beda. Karena tadi umum matusar itu maksud sotun bimana kolahu ulama uti. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini, misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wama yaktul mutamitan muta'amidan fajazahu jannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu ndak? Ndak kan karena dia bunuhnya karena tuh tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin. Padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak nggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya. Kita alatnya fikih. Ben pinter. yo. Ya, ben pinter utawa ibu-ibu pinter gak apa-apa mantas sababi komen bahwa minhum ibu-ibu pinter insyaallah ditulis pangeran yo ya pinter wong pangeran gampangan pangeran ora partai politik husnudonan gampang pangeran jadi ana wong ibu-ibu soleh ya wis ditulis bukan karena Allah nggak tahu piro-piro sing di ibu-ibu wong soleh nak si ibu-ibu ancekak cekak ruang barat malah repot nol paham ya misalnya ono wong ralim kok serbanan kayak protes apa-apa Nangi ibu wong barat katokan antok malah repot Terus ngono aja makome cek ngono mau Contohnya ini. Jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Wis yakin? saya Saiki ana buajer gedhi terus sing iso nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram yen gak pamit. <laughs> Mbok golek wonge ra bajir banjir-banjir. <laughs> Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekei izin suatu saat konangan iku. Nah, nak nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini ki maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kau ngetok. Wet mau terus buat gue ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene buta sitok mumpung untuk izin ngetok lima. <laughs> sing lima lu, ben sing duwe kuwapok. <laughs> ya kurang ajar lah dul dul Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul Matur Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, nggak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal-hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, ilatul hukmi adalah hatku hormati Ramadan biwiri uzrin syariyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran Musafi ya ndak kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetujuan di. Oh no, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah ya, khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kayak poso-poso kok luwes banget. Mau kak wedi kena hukuman niku. Tapi kayak Hanafi tasafi ya yang ngaco. Apa ya rasa Safi ra Hanafi? Bodho ora paham ya kok. Eh. Hanafi apa Safi? Safi. Safi apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik milih sing guri. <laughs> Ayo safi, ta Hanafi? Hanafi ta Safi? Bulan Bali ini cek Safi. Ya, nah cara orang Hanafi ngene, kowe nak lesu banget kan. Kowe muka langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Jadi lesu tak iki Awas sih kena beling. <laughs> Langsung dia paham berarti beling gak sing aja. Lau masuk seling wah swan Gus Kan aduh. Nah, dulu penyanyi dangdut kan gak untuk rukshoh, Karena rukshohnya sarah hanya untuk to, Jadi nak niatem dulu dangdutan kan gak untuk rukshoh, Wah, lo lesu banget. Cara mengenai kan, wah swan Gus Karena swan kiai kan ibadah. Nah, ketika aku niat suan gue musafir. Safir wes nih giwangan ngopi. <laughs> ya wes. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetep perso. Iku kabare ngene Mas, kabare. Sampai nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula boten ate dosa kon bun rokok, gak nglebokno tong. Jadi engko adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing rahilah Ya tapi ya ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famang kana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. bang ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i sotun bimana kolahu ulama udin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung ter apa tertinggal. Ya kamu jangan harus nyaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus nyaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Aku nah, saya kok misalnya di Indonesia kira mutusan yang nyaman. Yo kalah alim le dul dul. Neng kono itu Umar Hafid orang alim alim tapi mau kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwah kirim mutusan yang nyaman. Mbahmu ngono ngarwan Nabi. saya ini malah gudange ulama saya Abdul Haddad wong Yaman, itu Umar Hafid wong apa buat dakwah kiai pesolatan. Apa gue ulang primbon. Lah nak nuruti sunnah Rasul zaman itu tugasnya neng di Sembrono. Mesti Yaman zaman itu maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane digenti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku alhikin Al-Hikin Nadir bin Nadir. Kaji Nabi dikandani pangeran, ini loh mat, kena jadi nabi, sekuen Mekah atau yang Medina, tapi ada delegasi di beberapa daerah. Niru peristiwa Nabi Isa. Itu jenis wadrib lahum masalan ashabal korea. Paham ya? Paham ya, Semua yasinan ya paham. Seneng aku di murid pinter-pinter. Muni paham. nyenang no guru ku ibadah. <laughs> Tapi nak kira paham muni paham, bodoh ini ku dosa. Jadi, jadi <laughs> ganjaran ini sitok yang no guru ini sitok bodoni tapi tetap berarti ke ganjaran itu ditulis sepuluh elek ditulis sitok berarti berarti songo <laughs> ya kan al itu bi asri amsalihah berarti biro sepuluh bodoni ditulis sitok berarti cek biro songo cek berarti lah cek cek berarti ini aku hadis loh kan kira oleh bantah ya pokoknya agar manja abil hasanati falahu asyru amsali wa man jaa bi sayati fala yudza illa misal iku Qur'ane ngoten hadisnya jelas nah apik ditulis pinten 10 iku wae 10 minimal kan nak tepaan nama malam api banget ila sabimi atidifin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin apa kasiro mun kula terusna aat takhizu ana to ngalap sapa ingsun bil hamzata ini tetep dalam loro min huma taqaddam maksude iso tasil iso tahkim fi aang dartahum dar dartahum bahwa te atas itu istifam istifam mana nafsi kan mana nafsi min dunihi sangking liane Allah eh ghairihi tegese liane Allah aku ngalap alihatan Moso aku iku bok kongkon ngangkat alihatan yang pangeran asnaman tegese biro biro pangeran sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa ar-rahmanu Allah sing rahman bidurin kelawan bahaya la tuhni mongko ora nyemugeno aning sang ingsun apa syafaatum syafaate asnab masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak bisa apa? Apa? Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allah ikang zaam tumuha kang nyongko sira kabeh ing alia wa sangka sian yang manfaat. Padahal gak ono manfaatnya sama sekali berhala-berhala iku wala yung kidun lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Uti wala yung kidun sifatu aliha disifati lafat aliha. Ini saat temen ingsun idan nalikane nyembah berhala. Eh in abad tu tegese lamun nyembah ingsun kira wa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin tidak jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah liyane Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongkong rungokno sira kabeh ing ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasmaun, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi nggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama jalalan ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu do. Nah, sampean tinggal menerima gak faham buang kune karena ngrungokno orang paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau tak matur pengiran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu menit sun aman tu iman ingsun bi rabbikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ono sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disam Ya kan? Oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima nah, nggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Gue kunaneku mengani biasa wae ora usah serius untuknya. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak terima. Ya biasa wae. Ono sing darani gue bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter, anggap ae bener, sing darani bodoh. Oh, Mana gampang kan. Utau kowe nak tawaduk sing darani goblok iku bener, sing darani kok pinter. Oke milih ndi? Jelas wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong iku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok Mulane latar, sore nang donya umuk sitok, kang golek ridane Allah sepuran iku wae sing mbok pikir. Lah opo kowe mikir liyane Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah ta. Ora usah mikir santri rohake guru. Itu rohake cok ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot nang donya repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa pusing mikir ya ridhani nawa pangeran warido kamat lubi nawa warido ka matlubi soalnya nah, melani dengan ulama-ulama di lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridho walakal hamdu hatta tardo nah, diwolak-walik ki sami mawon mana ya Allah kulo suwon jenengan ridho tengkulo Segala puji bagi engkau hatta tardo sampai jenengan ridho tengkulo Walakal hamdu badar ridho. Walakal hamdu hatta tardo. Semua ngoten orientasi ini ulama riyen. Makanya dawe Sidina Umar, Dewi ulama-ulama wong sing kepen ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa tu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyau wa Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain kau wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditakdir sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat kita jadi pengamat. Sebenarnya di syuting di akhirat kau omong terus. Kue takut pangeran. Kenapa kan dunia omong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Gak bisa jawab. Tapi aku di syuting pangeran zaman yang dunia sujud. Wah keren. Wah Kena apa ke sujud? Terang arah pangeran takok ngono. Mergo adone menungso ini napa? Sujud. Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Sujud. Makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta taku nasajdatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan sei karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan ya supaya kuat sujud. Golek konco ngaji semakin yang sujud sama Allah bah, banyak. Melane apa sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama su sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh fasma umum kang ngrungokno sira kabeh ingsun. Nah, isma'u. ono ngrungokno sira kauli embun ingsun. Zaman iku faro jamuhu Mongko padha ngantemi watu sapa ngakeh hu ing Habib An-Najjar ta mongko kabundut sapa Habib An-Najjar. Ila tindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane ya Habib pas kabundut malah sama Allah didawi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung qilat khulil jannah. Wakilalan didawono pengene dakhula manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila ya. Kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lahu inda mau mautih. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kala dawu sopo Habib An-Najjar ya harfu tambih hente huruf tambih laita kami menawa kami sunya ya alamu ngerti kami. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjaran ganjarannya suar dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundutnya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngentikan ya laita qaumi ya allah Itu kayak apa? Sekarang nggak banyak ada ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ra ono zaman wong soleh-soleh di sini ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabundut wae berharap ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal Mukromin. Maksudnya yang ini kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesai selesainya. Nah ini iya, ditiru kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam ya. Abu Lahab dan anak Darrah akhirnya Islam banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya mereka gak berhenti berha berharap Sekarang Jawa ra kena bapaknya kena nopo anaknya ra kena anak, kena putune karena kebaikan gak boleh berhenti misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang mungkin era anak kita lebih baik era cucu kita lebih baik orang malah Indonesia bukan bubar bubar biji malah bingung kabeh Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ralim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok oh berapa ralim alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean luwih Lu kata misalnya, ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake jus sama ora apal. Kuwi ku anake udah apal Quran, bapake teko kok nguarap padahal itu sama ora apal. Anake diwi sudah hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapaknya ras sekolah SD. Wah anaknya udah jadi dosen. Lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapak di sini numpak apa saja. Bisa. Tapi nak ngalih menjadi ratu angel. Tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa. Paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tuh agama itu. Habib An Najjar itu wis mati, wis kapundhut, mlebu swarga iku berharap ya leta kaumi ya alam. Nah ini jenis al hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti ber harap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum kaum. Paham? Ya? Oh paham, <laughs> so kado pinter sih saya pinter. Ya leta kaum ya kamu nak ngerti semua kaum. Seneng diurit pinter seneng. Sesuai kalau TK paham paham. Ya justru apa itu kok CTK kan rati itu so. Bima klan perkara kufara kang nyepuro lima ringsun ingsun sapa pengeran ringsun. kaumku ngerti bi kufranihi kelan penyepuranannya, Allah. Wajah alalan gawe sapa wong ingsun minal mukromin sange wong sing dihormati. Maksudnya wong mlebu swarga pasti berstatus orang yang sangat terhur terhormat. Wa ma'an salawat. Nah, jadi kau tak takoi, biar cuma artinya yasin bahwa alam gus. Karena tak takoi. Awalam ya naga faru kafaru sama samawati wal ardu kana fafat fafatahum majabe yo. Wallahu a'lam. Jadi kayak gue super wallahu a'lam. Mulane Allah sayang gue gue. Saking sayangnya goblok diterus nomor kok <laughs> sayang pangeran. Jadi serap perlu pinter. Mereka nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Ada no terus muni wawahu Nah, Mulane sing rido paham nggih. Tibang pinter ku mau luhur, atau goblok sopan sombong so sopan niku apik berarti goblok apik <laughs> lah aku bilang sampean orangnya yakin ya aku yakin ngarepe pangeran. Moko aku pengagum pangeran. Pangeran gue barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan dok? kan, aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang melane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya lah misalnya Rugen mondok misalnya kan mondok meskipun ini terjadi Rugen mondok 16 tahun apal Quran luanya terus juara nasional juara tahfidz nasional Rugen. keriting gendut umur oh cek umur 16 cek imut-imut Enggak ujung-ujungnya apa rungokno untuk hadiah umroh terus uang sekitar juta Oke itu baik ya dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Kue apal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu musim goblok, Quran rapal, kitab ya alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ya ning langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran cah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi, kenapa? Sing iki pinter men dapat atau menerima. Sung paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim murid ning pedalaman, akhirnya gaya masjid, gaya madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku malah jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Malah aku tetap hormat. Hormat banget, terima hormat, hormat banget. Maka hidup ini Makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat-mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nakno pengajian. Tapi kia ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni tahu, Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang lah ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya nggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga orang juta duit cemen, tiga masjid sing lebih apa nggak urip atau tidak no pondok ya paling penting dizakati lah gue pribadi ya zakat dari gue anak bujoni ya zakat dari. jika ulama dulu kalau zakat tuh ada yang sampai 50 persen ada yang sampai dua per tiga nopo persen makanya Saiban Aroi ketika ditanya zakat menurut kamu berapa Saiban Aroi ya zakat yang kuas am wong kuas, ya wong sih bisa satu persen bisa 50 persen bisa 80 pulau karena tadi dia takut hisap umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji jalalen wedi bisa. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya jale aku di daerah santri nggak di, di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar jalalen. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah taala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti Mesir itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya. Maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya khed gimana, basuh kohet itu biye, nak tolak biye, idah biye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge apa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi ya repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wawaw a'lamu bimuradi bidalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu ilus suar. Karena tersesa itu, maka ulama memberi satu analogi. Meskipun tidak yakin, tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi, saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya. Cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak nggak ada <laughs> maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa, mim merujuk apa. Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap ngendikan wawahu alam. Dan itu makom tertinggi, itu makom sambian semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Allah alam. Aman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau <laughs> milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? <laughs> Jadi kancaku, saja ini ora tawakal. Gitu. Agar gak di toko ora nganggur dhewe. <laughs> Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure. Alasannya apa? Tawakal. Jelas. Ya, mohon jadi jelas. Gitu. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang nggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasya jihad. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak yang gak ngerti detailnya kita ngomong wawahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Biar-biar Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya ndak ndak jelas. Jadi setengah-tengah. biar-biar Quran walakodiyasarnal yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi mergo urutane ya urut tenan. Yasin eh ya Muhammad misalnya wal Qur'anil Hakim innaka eh ya Muhammad laminal kan sambung boten. Sambung kan? Coba Yasin ganti ya makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten. Toha misalnya, Toha eh ya Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana ditasko. Sambung boten Sambung. Makanya mulai dulu lama berani salam wa ala toha rasulillah salam wa ala yasin habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makom sampean tadi, makom wa alam. Berarti gini, wa ala toha ala wa alam. salam wa ala wa alam. Lu <laughs> kok sawangannya kok Kemila goblok mau malah pinter. Apa ramilah harus jadi Nah ya makanya kita warai. Jadi tidak eh, semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya nopo? Tengah-tengah. Jadi detailnya wawaw alam, tapi tetap kita tahu pola. Nila ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Tuhan ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? Sembilan ya. Ya lima. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai seriku tanggal minum 14. Nah, kok kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi dewi itu yang ngalami dari 14 15. Sehingga ada awalun nubuah, ada tamamun nubuah. Sehingga kita ngambil dari 4 14. Ya itu kan dia ya sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus Nak ngono terus Yasin buat hitungi nggak nggak baca dan tunjuk keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanat. Ya saya ulang lagi seperti itu pun kita butuh apa? sanat dan sanat saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi salam wa ala toha Rasulillah salam wa ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa? bermakna nih kanjeng Nabi. Nah, jadi salatullah salam wa ala toha ala wawahu alam. Barang wa alam sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah itu wonge wa alam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas, ya, jelas pinter berarti. Soalnya ngaji kan pinter. Jadi seorang sama angkat terus pinter, no? Benar. Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu kanji Nabi Muhammad saw bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasulullah Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah. Siapa? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun, tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustad ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Jemaah. Harusnya nggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung terting tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di medina tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan, Mu'ad, Abu Musa al-Asyari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basiru wala tunaf firu. Napa? Basir apa? Yasiru wala tu Asiru, basiru wala tunaf firu. Cung nak dakwah gawe gampang ojo gawe angel. Saiki dakwah kan tiga angel. Apa nerangno ilmu eh, kok ana podium regane 3 juta. Sound system tak telung juta. lha nerangno ilmu ra jelas manfaatnya eh, kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu juga gampang, apa no ilmu cek repot. Tapi ra nyindir biasa wae kira usah tersinggung. Apa nerangno nerangno wae. Loh tapi nak hati siar gimana monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene tentang betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya ya ya wala tu asiru. gampang. gampang nerang neyo ya gampang, hitope ya gampang masyarakat itu tiga gampang. yang penting orang dosa. yang penting buat apa. Rian kaji Nabi pengaji kadang sahabat itu do turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek mbek ini ya turu. Aku pencontoh Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ono wong muni nabi kok ora dinteni sahabat di masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni nabi. Tapi aku ora roh, pujian tau ora ya ora roh. Aku ora lagi <laughs> iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ono hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwen nang PD ta kok subhanallah, subhanallah zaman akhir ta apa. Saat yang jelas sahabat ku ngenteni. Nah gara-gara ngenteni ku keturun. Ya, rai-rai ini kita nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Orang sing protes niku dungane tiang turu Pak ya. Lah iya, nak ngaji iku. Turu. Ngene itu dungane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amun. Mergo ngaji turu. Tapi ini kisah nyata. Ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wah wong alim tenan. Wong alim tenan, wong konco kula, sing protes konco kula alim. Ya tawarai di sini, tapi pinter terus protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. <laughs> Wah, Kiai nak merapatkan pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk, <laughs> ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi ya orang tuh ilmu jenenge turun. Jadi melane kula nu dadi kiai wis lega ini Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. ku cukup untuk nganalisis itu. Jadi <laughs> ilmu saya cukup untuk nganalisis itu. Kalau terang normal ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro umal kuro. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Raul Nabi kok wong desa. Ya. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Wijogo Ali Joko dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja Menowo tapi aku ora roh Jogja tenan pura tapi untuk Arwan untuk Solo tiga Boyolali Seragen tapi Menowo untuk ya Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya itu, bapak saya kandung itu hidupnya itu paling dua kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim nabo Asmoro Gondi ya Sunan Ampel itu ketua wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya namanya Ibrahim Nabo Asmoro Konti nah bahasa Arabnya Asamar Konti terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro itu di Mojokerto karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Cempo Cempo itu ke Thailand apa Myanmar ya? apa Kamboja Kamboja ya tapi jadi rapati Kamboja, kok roh, nah, ibu Kamboja, ya roh. Mau cempol lah. Ya kalau nggak Kamboja ya Thailand atau kubu sebelah ini angel teman redaksi ini daerah sebelah maksudnya daerah sebelah angel orang nobong, sufi angel mereka gue terjustifikasi penting gue nak ra nih muni gue alam kacau gayanya sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab Nah dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis seperti raya kelas. Biasanya nulis itu untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. <laughs> Iku makome ya dhuwur. Harus penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. E, makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar ya. Intisab ada dua, ada gen, ada apa? belajar. Nah, sama intisab nasab maupun inti intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk baru kayak kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tadi karena kulu nasabin wasababin mungkotiun yaumal kiamah illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki, iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaiku napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kue sekali ralim, istakobal wa minamikum takobal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? muhibin, pecinta, penggemar. <laughs> kayak ya, itu, kayak ono penggemar itu. Ya. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmoro Kondi itu wali, wali itu kan ya orang alim. Iya. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto Kerto karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Madil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham no? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro umal kuro waman haula. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Nah, itu disebut it arsalna ilaihimus. Nah, nah, utusan minimal dua karena biar ada temannya. Ono koncong rumpi, koncong rembukan. Nah dewan kan repot. Nah dua ini kemudian ditambahkan satu. Fa'azasna bisali Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin satu dua orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib Anad ya, disebut wajah min aqsal madinati rojulu yas. Nah, jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada satu dua yang menerima kamu. Nah ini yang awal satu dua nerima kamu insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti hae kiai. Daerah ini ora prospek ora roh hae. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugian di ritual sing kejawen sing coro dohir sirik dijawi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kini bengok bengok. Nah kelakuan kok ngono itu apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah neng daerah prospek, prospek ekonomi maksudnya. Tapi orang gelem dakwah neng daerah bina. Lu kalau nggak ada cerita ini demi nopo, demi kebenaran kula Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk, truk power. <laughs> itu kampung situ rian abangan saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ tempat truknya power, nara truk power iso munggah. Sama singkat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah dibutuh. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doa ke saya. Us keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engkok terus kene kosong. Kadang tuh eh wayoan tok rabinaan. binaan. <laughs> ya ora apa-apa halal, tapi kadang itu binane ra kasil tapi wayahe kasil ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, ya mau ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rong Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyad kuro Tentu milik kuro pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi Budi Medina. Saya beri contoh ya. Atab bin Usaid diutus di ada yang baca Asid diutus di Mekah. Ali Abu Musa al Asyari kemudian siapa tadi Muat itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia ke Habasyah. Itu malah banyak sekali termasuk Sidina Utsman. Banyak paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri. Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jen dulu sahabat di situ. Namanya, nah kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Sam. Syria. Ke, pokoknya Sam. Bisa Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak nggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima dan nakdi ya Rasulullah. Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya kita bila kamu panduannya ya kita buah. Kalau ndak, fabisun nati Rasulillah. Kalau ndak, al khikil asbah bil asbah wan nadir bin nadir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadzir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, ruang notenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furo. Nah furo ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarroon ala kata. Hukum ini dicabangkan mengikuti induan ini. Misalnya begini, ya, ruang nawas ya. Tak latih hal fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan ya alasan aslinya ya asli cuma kan dia alasan apa? Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tawarai. warai. Engkok ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ono wong iku jimak bojone neng wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Kan? batal pinter rada pinter-pinter separuh lah. Kemudian jima bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan Buddha atau puasa dua bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur, Lalu menurut Imam Syafi'i, Menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima, jima aja ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nah jima ra makan, makan ra jima. Cara cangkem elek. Ya. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang aja reposo ya, poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu ini contoh bojo ayu, bojo elek ora kepikiran. Ya coba yang no mosok lah Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe. Kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab, wong Arab mangane daging ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa nih? Apa sing tahu apa badem yuk. Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti. Subhanallah. Ora iso dikiyasno. Mus mangane menduan bojone elek ya ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes sak ah, Mustafa khusus lah cara ora wong Arab sing ayu bang ngono. Wes ora ngarah iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kau coba yang muda dewe yang mangane nopo? menduan tahu susur kan. Jada. gue rasa seretan ya sampai. Gue pertama mangan jada gue kaget. Kulo niku kan rada kiai lah. Rada rada kiai ku nak mangan niku golek sing gampang. Bar <laughs> jatah tak pangan kelat kabeh bingung. Sesuai <laughs> ning Jogja kulino, kenapa saya ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saya saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kulo kan apa? Aneh. Pemene jenenge <laughs> jatah kok elek Kira-kira mana jatah? jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jatah ketan sing enak ora mbok terusno. oh semusa zaman hok ini bahaya nek gak diterangno detail. ana tenan, kita latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. ana. Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan, makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Kenapa? Ya serem tuh misalnya begini, gue bertamu gue rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit <laughs> kan kamar aku berjimat bujuku. kurang ajar tuh, tamu gue nih kurang ajar tuh. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini madhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hatku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan, dengan tanpa uzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jimat bojo statusnya haram kan enggak, tidak zina. Jimat bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyin. Merusak kehormatan Ramadan tanpa udur syarak. Sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima. Makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir, wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih Ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain. Yang semakna, jadi buat kias. Saya uang malah gerga ono sunnah Nabi keliru. Sunnahnya mana? Sunnah bahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ono kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya ini sidik-sidik orang oleh kias, kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu, saya kudu cangkem melek, gerem lah gerem. Tapi cangkem melek kerap, kan ulama kok cangkem melek. Malah tak wakil lo kue, sungguh pantas cangkem melek. Kalau di murid, cangkem melek kan, ya kok kue ngono maksudnya ditakoi. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bidah. Dari sing cito, kubu sebelah mau jorone. Dari sing sing santriku ya kurang ajar kok gue gue ini. Jadi santu itu, ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fakir hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. <laughs> tahu, iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu Akhirnya satu-satu. Satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai dikecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya meneh ngono. Lah kok saged, Gus? Ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran e debat, ben pangeran sing mutusno. Karena ini gue sepodo lucu nih. Podo lucu nih, lu podo nganggure debat ngono lah opo. Nak kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo yo ya nguyo, timbang nguyo ning masjid. Sing kepengen salaman nggih monggo salaman. Wong rabe wong ayu mbek Rugen Mustofa udah ape sahabat nang padha. Ya monggo. Tapi jagungan nggih monggo, wis biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah solat fardu dan solat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngentikan. Jadi dulu itu nggak terikat. Ayo, iya, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh nggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh nggak setelah sholat SMS orang? Ya boleh. Kok tidak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Nah, tapi ada ngono jujur, yang ini enak cocok salaman, ada cocok rausah Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Saya salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ono sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ono sing cara eling pangeran nundu wilu terus ngaco tasbih. Ono sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. <laughs> Susah ya apa sih Waras sidik maksudnya ilmiah sidik. Nah sekarang kita bedheki, kayak saya ini madzhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau lah, bedaan mau lah. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al hikin nazir bin nazir hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, karena hen jogeman nabu ibu jumu. Kang Romulan bojone Ruhin lapor aku, Gus sakniki nabu i nyadui. <laughs> Bareng kan tak celuk, "Hen, kok cek nyadui bi jadi sing haram nabuki, saat ini kita leh nyadui. Terus aku mending ini "Yo ya aja nyadui." Kang Romulan bojone lapor, saat ini ngidoni." <laughs> Hanya karena terjebak tekstual apa? Tekstual. Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui ramesti haram itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang itu. Pemilih di cerdas ngono, Terus tak koi, sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan yang wong tua mau fala takul lahuma ufin. Jangan katakan hus. Terus dia mendingin jianjok bapak. <laughs> Loh kok muni jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang mesti mendingin. Gue Gue sing orang lah. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah gantikan al hikin nazir denadir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa itu yang maknanya sejenis maka sah jadi mulai dulu kias itu ada meskipun ya tentu jangan kebablasan misalnya yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan maka ini penting sekali ngaji lah para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru bikin mudah bikin ceria jangan bikin susah bikin gembira jangan bikin susah melane kalau ngaji seneng guyon Perkara ini kowe sumpek neng omah. Rai-raimu wis rai sumpek. Lah sumpek neng nggon ngaji no bisa Kan sumpek dobel. Stres malah ngel-ngel Jadi tidak guyon naik ben rilek lali utang sejenak, no? <laughs> Mereka nak jawab Nabi jelas basiru beri berita gembi. Ya, Soalnya teko ngaji rafam lah swargo. Soalnya kayak berita gembi. Buat tenan bu kau sumben kok. Cocokane sumben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulanya cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo yang ngaji bi aku mesti swargo, asal ikhlas. Ono tambahan ya, asal ikhlas banget. <laughs> Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini, ini partai ini. Tahu karena al hikin nadir bin nadir wal albah bil asbah. Nah, Imam Suyuti ngarang kitab Al Asbah wan Nadzoir. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat gini ya. Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu. Setitik. Cilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, <laughs> cilik, oh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal, Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo neng tangan buat jupo. <laughs> wes wes sholat maksudnya. Terus buat lebok no. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi neng bab tamu, sholat tuh batal dengan makan. Tapi neng bab tamu, tamu tamune kayak nomangan, tamune kasih makan. Terus pokoknya uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring mau saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muktadol hal bukan sedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid apa ngaji bid mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau partai. Zaman Nabi apa ono partai ini? Sesuai tak takoi. kalau kowe sholat kok Indonesia, Nabi ra tahu sholat di Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat. Sholat itu sujud nih Allah Subhanahu. Eh, maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu badu e sore aliyah sangi sore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sandure batuk Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Saya ini misalnya ono wong sujud delalah gonin dasiku tingkat. Tetap sah tuh orang koyo sujud nih gonin daerah-daerah sing koyo neng Arab loh. saya haji sujud nih bokong loh. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul. matu syar'i sotun bima kolahu ulama uddin. loh? Ya. Nak ben wong alim, atau ya alim tenan, atau ibu-ibu pokoknya penting apa loh. Ya, ya matu syar'i sotun bima kolahu ulama uddin. Atau bima kolahu ulama uddin sami Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, Nyekel bujuni wong haram to? Eh jawab ya. Jawab kan. Nyekel bujuni wong haram to Haram mutlak apa anak pengecualian? Haram mutlak. Pemenang anak ayu kan tambah haram. Elek eh, haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bujuni wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nak bujuni muduro Ya haram plus rawan dibaca Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, sono bocah ayu kelintir yang selokan. Terus mbok baro. Kok mbok barokin? Haram Gus. <laughs> ya mati lah dul dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel <laughs> iki. Iku batas gitu. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lah, nak haji, gelem ra gelem pramugari. Kan kalau pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi. Gelem ra gelem kan ke delok pramugari, tapi ya sekadar muamalat. Nah saya gitu orang canom nom nakal. Gus kulo dulu cawe itu tapi mau amalah ngopi, <laughs> waduh itu perkor. Sing mau amalah ngopi ini loh, ono kiai soleh, lu ngomor Jakarta, kepengen ngopi terus mandek, kebetulan bagule ayu, leku halal, mereka niatnya ngopi, kebetulan bagule ayu. Nah aku kan buat bide, mana bagul sing ayu, <laughs> terus buat parani, leku beda. <laughs> Yo, jadi beda. Nah kepengen halal yo gue gue mau Jakarta, yo. Gak pilih kan, terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakul ya ayu. Terus ngopi sak dari umumnya mau ngopi sepuluh menit ya tetap sepuluh. Nih gue insya Allah halal. Tapi nak kue bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana. masih mau amalah, ya tetap Ibu ya terus nodi. <laughs> Jelas itu begitu. Karena tadi umum matusar itu maksusotun bimana kolahu ulama uti. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini, misalnya ini contoh gampang, siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wama yaktul mukmina mutamitan fajazahu jannamu khalidan fiya. Lalu ada eksekutor kisos. Saya lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan, Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu ndak? Ndak kan karena dia bunuhnya karena tuh tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak nggak bisa masuk itu. Paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita latih fikih ya. ben pinter. Ya, ben pinter. Utawa ibu-ibu pinter. Gak apa-apa mantas di komen bahwa minggu, Ibu-ibu pinter insyaallah ditulis pangeran yo pinter ngono. Wong pangeran gampangan. Pangeran ora partai politik. dan gampang pangeran. Jadi ana wong ibu-ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing di ibu-ibu wong soleh. Nah si ibu-ibu katokan cekak nih barat malah repot ngono paham ya. Misalnya ana wong rahalim kok serbanan kayak protes, ora apa-apa. Nang ibu wong barat katokan tok malah repot. des ngono ae makome cek ngono mau. Contohnya ini. Jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. terus yakin? saya Saiki ana buajar gede, terus sing iso tau, iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram yen gak pamit. <laughs> Mbok golek wonge ora ana banjir-banjir. <laughs> Ki sedeng mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Nah, nak nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini ki maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nak kondisi ra normal langsung kau ngetok. Wet mau terus buat gue ngelangi. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali nih buta sitok mumpung untuk izin ngetok lima. <laughs> sing lima lu, ben sing duwe kuwapok. <laughs> Yo ya kurang ajar lah terlalu dul Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul madura. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah artinya gini, gak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, ilatul hukmi adalah hatku hormati Ramadan biwiri uzrin syariyin. Maka makan sama minum. Cara pikiran musafir ya ndak kalau jima ya jima saja, jangan yang lain. Kesetujuan di. Oh no, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilah aja, khilah itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kayak poso-poso kok luwes banget. mau kak wedi kena hukuman niku. Tapi kayak Hanafi tasafi ya, ya ngaco. Apa ya rasa Syafi'i Hanafi? Padha ora paham ya kok. Hanafi apa Safi? Safi, Safi apa Hanafi? Kan biasanya anak cilik milih sing guri. <laughs> Ayo Safi atau Hanafi? Hanafi ta safi. Bulan Bali niku cek Safi. Nah cara orang Hanafi ngene, kowe nak lesu banget kan. Kowe mokak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, khilae kowe lunga. Jadi lesu tak iki Awas kena beling. <laughs> Langsung dia paham berarti beling kabeh sing ngajar Lau wasu, seling, wah suan Gus Kan aduh. Nah, dulu penyanyi dangdut kan gak untuk rukhsah. Karena rukhsahnya syarat hanya untuk to'at. Jadi nak niat belok dangdutan kan gak untuk rukhsah. Wah, wasu banget. Cara ngene kan, wah suan Gus Karena suan kiai kan ibadah. Nah, ketika gue niat suan gue musafir. Nak perlu wes nih giwangan ngopi. <laughs> ya wes. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetap perso. Iku kabari ngene Mas, kabari. Sampai nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah kula boten ate dosa kon bun rokok, gak nglebokno tong. Jadi engko adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra ya tapi yo ya, yo ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya famangkana kana minkum maridon awala safar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umum umumatus maksud maksusotun bimana kolahu ulama udin Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan aturan. Jelas ya? Jadi saya mohon sekali, makanya anak kitab namanya Al-Asbah Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung ter apa tertinggal. Ya kamu jangan harus nyaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus nyaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan nyaman. Nah, saiki kok misalnya Indonesia kirim utusan yang nyaman. Yo kalah alim le dul dul. Ning kono ono Sayyid Umar Hafid ono alim-alim tapi mbok kirimi utusan. Jare niru Nabi dulu ya wae kirim utusan yang nyaman. Mbahmu ngono ngarwan Yaman saiki malah gudange ulama Sayyid Abdul Haddad wong saya Sayyid Umar Hafid wong apa buat dakwai kiai pesolatan. Apa bawa ulang primbon. Lan nuruti sunnah Rasul zaman itu tugasnya nanti sembrono. Mesti Yaman zaman itu maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saya saiki Yamane diganti koyok moro dakwah neng daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing saiki. Lha iku jenenge Al-Hikin Nadir bin Nadir. Kaji Nabi di kandani pangeran ini loh mat, kena di nabi, sekuen yang Mekah atau yang Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah. Niru peristiwa Nabi Isa. Itu jenis wadrib lahum masalan ashabal korea. Paham ya? Paham, ya. yasinan sampai paham. Seneng aku di murid pinter-pinter. Eh, meni paham. Nyenang no guru ku ibadah. <laughs> Tapi nak kira paham meni paham, bodoh ini ku dosa. Jadi, jadi <laughs> Ganjaran sitok yang no guru, ini sitok bodoni. Tapi tetap berarti ke, ganjaran itu ditulis sepuluh. Elek ditulis sitok, berarti berarti songo. <laughs> ya kan al hasanatu bi asri amsalia, berarti biro sepuluh. Bodoni ditulis sitok, berarti cek biro songo, cek berarti lah, cek cek berarti. Ini aku hadis loh, kira oleh bantah. Ya, pokoknya agar manja abil hasanati falahu asyru amsali wa man ja'a bi sayati fala yudza illa misal iku Qur'ane ngoten hadise jelas nah apik ditulis pinten 10 iku wae 10 minimal kan nak tepaan nama malam api banget ila ati atidifin ila atafin kasiro dilipatkan 700 sampai ila atafin apa kasiro mun kula terusno aat takhidu ana to ngalap sapa ingsun bil hamzatnya ini tetep gamlam loro min huma taqaddam maksudnya iso tasil iso tahqiq fi ang dartahum ang dartahum bahwa te atas itu istifam istifam di mana nafi kan mana nafi min dunihi sangking liane Allah eh ghairihi tegese liane Allah aku ngalap alihatan mosok aku iku bok kongkon ngangkat alihatan yang pangeran asnaman kesing biro biro pangeran sing iyurit nilamun ngersakno yang sun sopo ar-rahmanu Allah sing rahman bidurin kelawan bahaya ya tuhni mongko ora aning sangin sun sopo syafatum syafaate asnab masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang tidak bisa apa? Apa? Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namun Allah Subhanahu wa taala. Allah kang za'amtumuha kang nyangka sira kabeh ing alia wa songko sian yang manfaat. Padahal gak ada manfaatnya sama sekali berhala-berhala iku. Wala yung gitun lan ora iso nyelametno poro para berhala yang sun. Uti wala yung gitun sifatu aliyah disifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idan nalikane nyembah berhala. Eh in abad tu tegese lamun nyembah ingsun kira ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan mubinin kang jelas bayinin tidak jelas. Kalau saya menyembah selain Allah pasti sesat. Karuan nyembah lian Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun aman tu iman sapa ingsun biro bikum kelan pangeran sira kabeh. Fasma'u mongko rungokno sira ini ning ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran itu harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran itu harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasmaun, dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi nggak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Makanya kalau sama jalalan ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini. Karena menyimpan ilmu itu do. sampai tinggal menerima gak paham buang kune orang ngrungokno ora paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengikuti amatur tak matur pengiran Gusti pun do paham alhamdulillah. Ini satu menit sun aman tu iman ingsun biro bikum lan pengiran sira kabeh fasmau mongko ngrung ana sira kabeh ingsun. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disam sampaikan. Ya oh kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima ya nggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Gue sekunaneku mengenai biasa wae ora serius Untuknya. Jadi ada yang menerima ada yang tidak menerima. Ya biasa wae. Ono sing darani gue bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter, anggap bener, sing darani bodoh. Kok ngono gampang kan? Utau aku nak tawaduk sing darani goblok itu bener, sing darani goblok, pinter. Oke milih ini jelas wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestinya wong iku pikirane namung setunggal dani Allah napa mbok Mulane latar, urip nang donya umuk sitok, kang golek ridane Allah sepuran iku wae sing mbok pikir. Lah pokai kowe mikir liyane Ruwet. Pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah ta ora usah mikir santri rohake guru. Itu rohake cek ora entuk ridane Allah selesai, napa? Kok repot nang donya repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manungsa pusing mikir ya ridane nawa pangeran warido kamat lubi nawa warido ka matlubi soalnya nah, melani dengan ulama-ulama dhisik lakal hamdu idza tawala walakal hamdu ridho walakal hamdu hatta tardo nah, diwalak-walik ki sami mawon mana ya Allah kulo suwon jenengan ridho tengkulo Segala puji bagi engkau hatta tardo sampai jenengan ridho tengkulo kula. Walakal hamdu ridho. Walakal hamdu hatta tardo. Semua ngoten orientasi ini ulama Makanya Dewi Sidina Umar, Dewi ulama-ulama wong sing kepen ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa rodi itu billahi robba wa islami dina wa bi muhammadin nabiyau wa rasulah. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas engkau sebagai Tuhan. Saya puas sepuas-puasnya bahwa engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain kau wah kacau dunia. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditakdir sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat kita jadi pengamat. Sebenarnya di syuting di akhirat kau omong terus. kau takoi pangeran. Kenapa kan dunia omong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Gak bisa jawab. Tapi aku di syuting pangeran zaman yang dunia sujud. Wah keren. Wah kena apa ke sujud terang arah pangeran takok ngono mergo wis adone menungso ini napa sujud maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa sujud makanya Rasulullah kalau muji sujud sampai ngendikan hatta taku nasajdatu khairan minad dunya wa ma fiha pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan sei karena itu identitas kita status kita sujud adalah identitas kita status kita makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa sujud Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Golek konco ngaji semakin yang sujud sama Allah bah, banyak. Melane apa sujud ma'as sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama su sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun biro bikum lan pangeran sira kabeh fasma umum kang ngrungokno sira kabeh ingsun. Isma'u. Tegese ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamuhu mongko padha ngantemi watu sapa ngakeh hu ing Habib An-Najjar famata mongko kabundut sapa Habib An-Najjar ila tindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kabundute Habib pas kabundut malah sama Allah didawi udkhulil jannah udkhul mlebu sira al jannata ing swarga nak tengene yasinan langsung qilat khulil jannah wakila lan didawono pengene dakhula manjing sopo Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga ini keistimewaan jadi tidak ada proses mati langsung apa dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila ya. Kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lagu indah mau mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kala dawa sapa Habib an ya harfu tambi hente huruf tambi. Laita kami menawana kami ingsun ya alamu ngerti kami. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk suargo. iku aja berharap mestine kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya suargo. dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundutnya masih berharap kaumnya baik mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya alam. Itu kayak apa? Sekarang nggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Piye ra ono ngene zaman wong soleh-soleh dhisik ra ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabundut wae ijek berharap ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya yang ini kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Intinya berharap itu tidak ada selesai selesainya. Nah itu yang ditiru kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kula berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam ya. Abu Lahab dan anak Darroh akhirnya Islam banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya mereka enggak berhenti berha berharap secara orang Jawa ora kena bapaknya kena nopo anaknya ora kena anaknya kena putune karena kebaikan enggak boleh berhenti misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang mungkin era anak kita lebih baik era cucu kita lebih baik orang malam Indonesia bukan bubar bubar biji malah bingung kabeh Kayak santri ini aku aja berharap nak sampean ralim mungkin anaknya tambah alim, puture <laughs> ojo kok oh berapa ralim pomene anaknya. Ya iso Anaknya sampean lu alim, lu kata lho sani. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapaknya jus sama ya rapal. Kuwi ku anaknya udah apal Quran, bapaknya teko kok nguarap padahal jus sama ya rapal. Anaknya diwi sudah hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapaknya ras sekolah SD. Wah anaknya udah jadi dosen, lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard apa edisi numpak apa aja, Bisa. Tapi nak ngalih menjadi ratu angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tuh agama itu. Habib An-Najjar itu wes mati, wes kapundut, melebus warga itu cek berharap ya leta kaumi ya alam. Nah ini jenis al-hikin nadir bin nadir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti ber harap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum kaum. Paham? Ya? Oh paham, <laughs> so kado pinter sih saya pinter. Ya leta kaum ya kamu nak ngerti semua kaum. Seneng diurut pinter seneng. Sesuai kalau TK paham paham. Ya justru apa itu kok TK. kan rati itu so. Bima klan perkara kufaro kang nyepuro lima ringsun sopo robi pengeran ingsun kaumku ngerti bi kufronihi kelan penyepuranane Allah Wajah alalan gawe sapa wa ning ingsun minal mukromin sange wong sing dihormati. Maksudnya wong mlebu swarga pasti berstatus orang yang sangat terhur terhormat. Wa ma'an salawat.